Contohnya Fama wa famimma ja'a min ayati sifati di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat-sifat Allah qauluhu azza wa jal firman Allah wa yabqa wajhu rabbik Oce. Allah menerangkan di dalam Al-Quran bahwa sifat firmannya itu hudan. Hudan yaitu apa? Petunjuk. Dan di dalam mengungkapkan ungkapan Allah itu lebih baik, lebih pas dan tidak ada gantinya. Berarti ketika Allah mengungkapkan petunjuk tentang sifat wajah lebih baik daripada nikmat. Karena Allah menuturkan nikmat-nikmatnya di dalam ayat yang lainnya jelas. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kenapa di sini kita tidak takwil wajah? Dan tidak ada satupun ulama yang menafsiri nikmat-nikmat yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ditafsir wajah. Karena harusnya saling komben kan. Kalau wajah bisa ditafsir nikmat, nikmat juga harus bisa ditafsir wajah. Nah disinilah mulai terjadi takwil menurut versi Jahmiyah yaitu sorful lafzi an memalingkan lafad dari makna zohirnya wajah ya siapa bilang sekarang wajah di tafsir nikmat lebih baik dan siapa bilang tafsir kamu itu lebih baik daripada lafad yang ditunjukkan Allah atau bisa saja anak menafsiri nggak nikmat rahmat atau saya nggak menafsiri nikmat dan rahmat saya menikmati eh saya menafsiri wajah artinya jamal keindahan oke okay. semua bentuk takwil itu kita terima semua Kira-kira di antara sekian takwil yang antum berikan ini, mana yang lebih mendekati kebenaran? Untuk menunjukkan makna wajah. Akhirnya semua relatif, bisa iya bisa enggak. Akhirnya blunder, kita kembali ke asal aja lah. Yang ditunjukkan Allah itu lebih <clears throat> lebih bagus. Karena seluruh firmannya itu hudan lil muttaqin. Paham gak ini? Paham ya? Oke. wa yabqa wajhu rabbika dzul ذو wal ikram ya ya oke innaka lan tunfik nafaqatan tabtaghiha wajha Allah ada yang memberikan tafsir atau ditakwil wajah itu yang dimaksudkan ridha ya illa ujirta alaiha <clears throat> kita tidak ingkari orang yang berinfak dalam rangka mencari pahala itu akan diberikan oleh Allah dalam rangka untuk mencari ridha Allah itu diberi oleh Allah. Oke. Tapi kita memberikan makna berinfak untuk mencari ridha Allah itu dari ayat-ayat dan hadis yang lain bukan hadis ini sehingga wajah tetap kita nyatakan sebagai amir ruha kama ja'at bila kaifin Jalankan apa adanya tanpa menanyakan bagaimana wajah Allah. Okay. Iya. Sekarang yang kedua, bal yadahu mabsutatani. Bahkan kedua tangan Allah itu terhampar. Adapun tentang masalah sifat tangan, Allah ungkapkan banyak sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah yadahu maksud totani ada yang memberikan takwil yang dimaksud kedua tangannya adalah kedua kedermawanannya tapi hadirin salian Allah mengungkapkan dermawan dan yang lainnya itu dengan ungkapan di Al-Quran juga banyak sama kita blunderkan ada nggak di antara para ulama menafsirkan dengan tafsir tangan? Nggak ada. Di dalam hadis Rasulullah, Yaminullahi mal'a. Tangan Allah itu yang kanan penuh. La yaghiduha nafaqatun. Yang tidak habis karena memberi nafkah. Sahaul layli wan nahar dermawan si malam siang ya dan disebutkan di dalam sabda Rasulullah kilta yadaihi yaminun kedua tangan Allah itu kanan dan ini tidak bertentangan di dalam lafaz lain Rasulullah menjelaskan tangan kanan kiri Maknanya tangan Allah baik yang kanan dan yang kiri sama. Yamin artinya memberikan satu makna kebaikan. Artinya beda dengan tangan manusia yang kiri fungsinya untuk uang hajat. Itulah. Kalau tangan Allah tidak. biyadihi al-ukhra al-qabdu yarfa wa yakhfid di tangan yang lainnya Allah menahan mengangkat menjatuhkan ya. dengan demikian Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair jadi hari ini ada orang yang diturunkan pangkatnya oleh Allah hari ini ada yang dinaikkan pangkatnya oleh Allah ada yang dibikin oleh Allah mulia dan ada yang dibikin oleh Allah hina intinya اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد طيب Allah juga berfirman lima khalaqtu biyadayya Tarab tabarakalladzi biyadihil mulk bal yadahu mabsutatan dan yang lainnya Hadirin sekalian Allah mengungkapkan tangan dengan ungkapan kadang mufrad seperti tabarakalladzi biyadihi kadang-kadang at-tasniyah musanna bal yadahu mabsutatani kadang-kadang jamak awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'ama aydina ya. Dan ini semua tidak bertentangan dan kita tidak harus tabrak-tabrakan. Karena ungkapan mufrad itu menunjukkan kerjaan. Ungkapan dua menunjukkan Allah. Ungkapan banyak menunjukkan apa? Fungsinya sangat melimpah. Jadi, tidak bertentangan. Jadi terkadang menunjukkan daripada apa? Hakikat daripada tangan Allah yaitu dua. Dan yang keduanya menunjukkan tangan Allah. Ya. Memberikan berbagai macam karunia kepada manusia dan yang lainnya. Terus kemudian yang ketiga adalah an-nafas jadi di salin Allah juga bisa disifati dengan sifat an-nafas yaitu diri Allah. Ya. Manusia juga memiliki nafas. Ada nafsun ammarah bisu, ada an-nafsul lawamah, ada an-nafsul mutmainnah. Allah berfirman, kata rabbukum 'ala nafsihir rahmah." nafas la ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi ta'lamu ma fi nafsi Nabi Isa menjelaskan tentang hakikat dirinya dan hakikat Allah di mana manusia ta'lamu ma fi nafsi engkau mengetahui apa yang ada di dalam diriku ya Allah wala a'lamu ma fi nafsik aku tidak tahu dalam dirimu. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Satu doa yang sangat dahsyat menggantikan dikir dari subuh sampai menjelang zuhur bahkan satu hari penuh. Kemudian di antara sifat Allah adalah wajah rabbuka wal malaku saffan saffa. Ja'a. Sifat ini yang ditolak oleh kulabiyah. Allah datang pergi. Ya. Datang pergi ini sifat makhluk. Makanya kulabiyah itu tidak menerima sifat kecuali sifat azal. Makanya seluruh sifat yang menunjukkan tajaddud yang mengesankan itu ada hadis diingkari. Makanya mereka mengingkari Allah bicara. Makanya Abdul Hasan Al-Ash'ari di dalam masalah kalam persis seperti pendapatnya Abdullah bin Sa'id Al-Qud bin Kullab al-kullabiyah yaitu kalamullah adalah sifatul dzat syai'un wahidun fi dzatillah kalamullah adalah su, suat, satu yang ada di dalam zat Allah cuma kalau Jamiah mengatakan yang diungkapkan ini adalah majas cuman Ash'ari mengatakan yang diungkapkan ini ibarat jadi di sini majas di sini ibarat yang mirip. Ahli sunnah mengatakan semuanya adalah hakiki. Hal yang yanzuruna illa ayyatiyahumullah. Allah datang yakti. Ini semuanya adalah sifat-sifat Allah. Ya. Terus kemudian di antara sifat Allah adalah ar-ridha. Ya. رضي الله عنهم ورضوا عنه ya kata Rasulullah inna Allah la yarda 'anil 'abdi idza akala fayahmaduhu wa syurbatan fayahmaduhu Allah itu amat ridho terhadap seorang hamba ketika makan selesai makan mengucapkan alhamdulillah ketika minum selesai minum mengucapkan alhamdulillah ridho dan ridho serta marah ini <clears throat> juga diingkari oleh kaum mu'attilah. Ya, nggak bisa Allah disifatin ridho, marah. Yang tadinya nggak marah jadi marah. Yang tadinya mungkin nggak ridho jadi ridho. Ini sifat-sifat dud. Ini pasti sifat-sifat yang seperti ini akan diingkari oleh kullabiyah. Tuh. Ya. Lawannya dari Kulambia adalah karomia lebih parah lagi. karomia itu menyatakan dan ini termasuk yang dibantah habis oleh Sunan Bonang di dalam bukunya. Jadi hebatnya Sunan Bonang itu sangat fasih di dalam mengungkapkan tentang masalah firqah-firqah Islam. Bahkan dia mentahdir sepuluh firqah sebagai akar bid'ah dalam Islam di antara adalah mu'tangiyah. Ya, karena orang Jawa nggak bisa bilang mu'tazilah jadi mu'tangiyah. Jadi mu'tazilah. Terus kemudian karomiyah disebutkan. Terus kemudian al-arabiyah maksudnya Ibnul Arabi. Nah, kalau karomiyah itu sifat Allah itu baru bisa disifati setelah Allah melakukan suatu perbuatan. Ya, ini sebetulnya awalnya ingin membantah kulabiyah. Jadi Allah itu memiliki sifat tercedut. Tapi sampai kebablasan. Tapi Allah itu tidak bisa disifati pencipta sebelum membuktikan ciptaan sebelum menciptakan tidak bisa disifati mencipta Gitu. Dia ngakui Allah itu bisa bicara, tapi Allah tidak bisa disifati berbicara sebelum bicara dengan Musa. Sebelum bicara dengan Al-Quran. Dan Allah juga tidak bisa disifati yang lainnya sebelum melakukan perbuatan itu. Ini ekstrim karena ekstrim kiri. Pak, saya tanya kepada antum seorang yang sudah disifati pelukis apakah nunggu diberi gelar pelukis setelah membuktikan lukisan nggak harus ini pelukis baik sekarang tidak melukis bahkan ketika tidur ketika antum mendapati pelukis itu sedang tidur lalu ada orang yang nyari pak pak Paiman kemana oh yang pelukis itu toh pak lagi tidur lagi tidur pun dia tetap bisa digelari dengan pelukis nyambung nggak antum ini jangan-jangan ada yang ngotot terus antum nggak nyambung oke okay. terus tentang masalah apa sifat Allah al-mahabbah ini juga diingkari oleh kulabiyah tapi Karamiyah bilang Allah itu tidak bisa diberikan sifat mencintai sebelum dia itu mengungkapkan cintanya kepada makhluk. Itu. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ Rasulullah juga mengatakan la'utiyanna raya ghadan rajulan yuhibbullah wa rasuluh yuhibbuhu rasul yuhibbullaha wa rasulah Allah wa rasul orang tersebut mencintai Allah dan Rasulnya dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya ini tajaddud ini diingkari oleh kullabiyah tapi ditetapkan oleh siapa al-karamiyah tapi cara menetapkan tadi Allah tidak bisa diberikan sifat mahabbah sebelum mencintai Wa ghadiballahu alaihim ghadab. Nah, ini juga sama. Inna Allah kataba kitaban indahu fawqal arshi inna rahmati taghlibu ghadabi. Allah itu marah. Dan patut untuk disifati marah. Ya. Yeah? Ya. Yeah? Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat marah dan sifat marahnya Allah itu sifat datiyah juga sifat filia. Nah, ini ungkapan yang lebih enak. Ikhwat sekalian. Sifat Allah itu ada dua. Yang pertama sifat datiyah. Sifat-sifat kaitannya dengan zat. Ini antara ahli sunnah karomiyah Kullabiyah menetapkan. Nggak ingkar. Contoh wajah. Tangan. Semua ditetapkan. Nah, yang kedua adalah sifat fi'liyah. Ini yang diingkari oleh kullabiyah. Jadi itu sesat. Dan ini ditetapkan secara salah oleh karomiyah. Dan itu juga sesat yang benar ahli sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat fi'liyah meski begitu Allah memiliki sifat itu meski sebelum berbuat contoh Allah tetap disifati kalam sebelum dia berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala sudah berbicara berbicara dengan Al-Quran berbicara dengan Taurat Injil Meski nanti lagi bicara dengan kaum mukminin di dalam hari kiamat. Bahkan bicara dengan seluruh makhluk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah ada seorang di antara kalian melainkan pasti akan diajak bicara oleh Allah, di antara dia dengan Allah tidak ada terjemah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sanggup bicara dengan berbagai macam bahasa. Karena Rasulullah tekstual di dalam hadis ini mengatakan tanpa terjemah. Makanya tidak benar dan hadis itu hadis palsu. Bahasa orang akhir adalah bahasa Arab. Dan katanya bahasa surga adalah bahasa Arab. Hadisnya palsu. Itu. Ya, bahkan nanti ada bahasa Tegal, gitu, ada bahasa eh, Purwokerto Tegal yang kekek gitu, ada lagi bisa bahasa Papua, ada bahasa Aceh, semua. Karena Allah akan mengajak bicara dengan seluruh makhluknya dengan berbagai macam bahasanya yang orang Inggris diajak bahasa bicara oleh Allah dengan bahasa Inggris. Ini termasuk sifat tajatut. Meski begitu kita tidak mengatakan seperti karamia. Allah tidak bisa disifati kalam sebelum bicara itu. Dan kita tidak seperti kulabi mengingkarinya. Ya. Yeah falamma asafuna intaqamna minhum ittaba'u ma asqatallah Allah memiliki sifat as-sukhtu ridullah fi ridal walidin warida wa sukhtullah fi sukhtil walidin jadi Allah memiliki sifat as-sukht doa setelah witir Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik jadi bisa sukht atau bisa sakhat itu masdarnya wa bi mu'afatika min uqubatik wa udhubika minka la usisana alik anta kama ala dan yang terakhir Allah juga memiliki sifat al-karohah enggak suka walakin karihallahum bi'asahum innallaha kariha lakum salasan Allah nggak suka kepadamu tiga al-qila wal qol wa katratus soal wa idha'atul mal. Dan ini semua menjadi dominasi makhluk zaman akhir. Subhanallah, Pak. Jadi kita menemukan hadis ini sekarang ini menjadi fakta kehidupan. Qila wal kerjaannya Quran dan media. Qila wal Ya. Makanya tidak ada satupun peneliti di muka bumi ini yang berani menjadikan media sebagai rujukan. Gak ada. Cek profesor, doktor, di dalam meneliti apapun, gak ada yang berani make Quran sebagai rujukan. Apalagi YouTube yang banyak hoaxnya. Itu. Kenapa? Karena rata-rata kilawal kol Dari lembaran awal sampai akhir, kilawal kol. Coba bayangkan. Yang ditulis headline-nya apa, isinya apa. Itu. Yang pada saat berapa hari lalu, eh, contoh aja, eh, Pak Zulkifli ketika ketemu, saya padahal ketemu orang tersebut hanya ya namanya ketemunya apa oh, udah apa yang keluar gitu kan gitu waduh pertemuan telah terjadi insya Allah sebentar lagi akan terjadi rekonsiliasi oh itu udah headline nanti begini-begini itu ya hadirin salian qila wal ini adalah kerjaan para wartawan makanya ittaqillaha wahai wal wartawan ya betul kalimat-kalimat yang anda keluarkan di koran di majalah dan juga di medsos itu semua ditulis ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid ya ya kila wal qawl duduk di kafe kila wal kol duduk di pos kamling kila wal kol bahkan obrolan-obrolan yang kita lakukan antar pertemanan juga kila wal kol di majelis, di rapat, di pertemuan di organisasi kila wal kol eh? sehingga diri salian Rasulullah memberikan penegasan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni pertanda kebaikan Islam seseorang bisa meninggalkan suatu yang tidak ada gunanya. Tilawal kon. Dan kemudian waqath ratu soal banyak bertanya. Ini juga kerjaan wartawan. Ya. Yang nggak perlu-perlu ditanyakan. Ya dan termasuk satu soal orang menanyakan urusan pribadi orang. Ya. Dan ini bahasa basi yang sangat tidak disukai oleh orang Arab. Makanya kalau antum ketemu orang Arab, jangan nanya urusan pribadi. Syekh, istri antum berapa? Itu paling aib. Syekh, anak antum berapa? Itu. Ya. Yeah. Kalau sekarang basa-basi Syekh sudah makan, itu juga aib. Kecuali nawarin Syekh, ayo sekarang makan. Kalau kita kan biasa, nanti sudah makan belum? Padahal nggak ngasih. <laughs> Itu kan, bikin perut keroncongan, lo mancing aja, tapi nggak ngasih. Itu. Iya. Apalagi menanyakan hal-hal yang sensitif. Ya. Yeah antum Syekh katanya udah poligami Syekh itu ngapain antum dan signifikansinya antum menanyakan itu apa ya akratus soal makanya di dalam agama dan tanya menanya tentang masalah agama kata Ali bin Abi Thalib sal tafaqquha wa la tasal ta'annuta Tanya untuk mencari kepahaman, jangan tanya untuk pengeyelan. Kadang-kadang di antara kita ada bertanya tak Ta'annud itu sebetulnya ingin menolak ta'annud, ngeyel aja. Gitu. Dan orang seperti ini pertanyaannya memang biasanya rada dalam, rada tiku, rada susah. Karena memang dia sudah merencanakan untuk mempersulit jawaban dalam rangka untuk ngeyel. Ya, kayak kemarin, pertanyaan-pertanyaan ngeyel itu meskipun dia nggak mengungkapkan tampak dari permukaan pertanyaan itu. Contoh, mungkin nggak pak Allah menciptakan batu besar sekali, kemudian akhirnya Allah nggak nggak bisa ngangkat sendiri. <clears throat> ngeyel. Kalau Jibril itu kan tugasnya menurunkan wahyu. Kalau nggak ada wahyu, ngapain sekarang Pak? Loh, kita aja nggak tahu tempatnya Jibril di mana. Allah juga tidak pernah menjelaskan job deskripsinya <clears throat> kepada kita. <clears throat> Setelah turun wahyu begini, sebelum begini. Itulah orang ngeyel. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا banyaknya apa? debat ngeyel wa idha'atil mal menyanyikan harta ini juga kerjaan di dunia media coba Masya Allah Pak, anak nanya berapa kuota dan itu miliar triliun dibuang-buang hoax media koran dari mulai awal sampai akhir gak ada isinya eh? Allahu Akbar wa idha'atil dan anehnya itu yang laris coba aja lihat YouTube yang mengandung ustad diadu. Oh. Ustad Fulan diadu dengan Fulan soal masalah rokok. Oh, itu muter aja. Terus, dan itu paling tinggi ratingnya. Ngadu jangkrik aja nggak boleh. ustad diadu antum tonton. Lu gimana antum ini? Buang-buang kota. Padahal itu duit, duit enggak Pak? Duit. Mendingan atau nyetel ceramah dan Pak, Masya Allah. Pengamatan saya dari ceramah saya yang paling laris yang mengandung isu benturan. Oh, lagi nyerang LDII. Lagi nyerang ini ini. Tapi yang paling tidak laku ceramah tentang akidah manhaj. Soal akidah yang nonton 100, 200. Oh, Kelompok ini begini, begini, begini. Oh, langsung muter. Sekian ribu, sekian ratus ribu. Itu. Iya. Tuh. Dan anehnya di Indonesia itu makin diserang, makin terkenal. Ya, contoh bagaimana beberapa penyanyi itu terkenal lewat diserang dulu. Begitu juga tokoh-tokoh terkenal, itu politikus kek, itu agamawan kek, itu apa namanya relawan kek, semuanya diserang. Nasallallahu alaihi Makanya Rasulullah mengatakan aksaru ma yudkhilun az aqsaru ma yudkhilun nasa an-nar al-ajwafan. Kebanyakan yang masukkan manusia ke dalam neraka adalah dua lubang mulut sama kemaluan. Okey. Sekarang dikru ba'di ahadis sifat yaitu penuturan tentang sebagian hadis-hadis tentang sifat Allah. Wa minas sunnati termasuk dari sunnah yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila sama itu yang yanzil apapun takwil kita yang yanzil yang turun itu bukan Allah zatnya bukan tapi ada yang mengatakan rahmatnya ada yang mengatakan nikmatnya ada yang mengatakan karunianya loh itu itu itu pun tiap hari tiap saat kan sudah turun bukannya sudah turun rahmat Allah nggak nunggu malam siang ini juga turun rahmat Allah siang hari ini juga kita menikmati Allah apa nikmat Allah bahkan yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n Tiap saat Allah menurunkan rahmatnya, nikmatnya. Kenapa dikhususkan sepertiga terakhir? Berarti kita akan mem membutuhkan tafsir rahmat khusus. Khusus apa? Oh, itu rahmat yang disertai oleh sekian ribu malaikat. Jibril, Mikail. Dari mana nas itu Anda dapatkan? Karena itu perkara gaib. Siapa yang mengabarkan kepada kamu bahwa itu itu malaikat disertai Jibril Mikail? Blunder lagi, mending kita kembali kepada nas yang itu sudah menjadi hudan petunjuk. Maka yanzilu rabbuna. Allah lebih fasih dalam mengungkapkan hidayah. Allah lebih sempurna di dalam mengungkapkan hidayah. Gak mungkin sekarang ungkapan itu cacat. Kalau kita meyakini ungkapan Allah yang sifatnya hidayah tidak mengenal cacat, maka tafsiran antum yang harus antum buang dan firman Allah yang perlu kita tetapkan itu yanzidu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya sampai akhirnya Allah mengatakan man yad'uni fa astajiba lahu ini nampak masa rahmat itu bisa mengabulkan pak Ana tanya sama antum kalau yang turun rahmat rahmat antum minta ya rahmat saya mohon ini kabulkan ya rahmat saya mohon ampun kepadamu ampunilah karena Rasulullah mengatakan setelah itu man yad'uni. Rahmat mengatakan, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan kabulkan. Rahmat mengatakan, siapa yang sekarang ini mohon kepadaku, aku akan beri. Rahmat mengatakan, siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Masuk akal enggak? Wallahi, anak TK aja enggak terima. Ya. Kecuali yang dimaksudkan adalah Pak Rahmat dan itu nggak bisa diminta. Ini menunjukkan jelas-jelas yang turun adalah zat Allah. Karena mengatakan man yad'uni wa man yas'aluni wa man yastaghfiruni. Baik. Selanjutnya al-ujub. Jadi Allah itu memiliki sifat ajab ujub yaitu apa heran bal ajibta wa yaskharun nah itu ya'jibu rabbuka minasyak laysat lahu sebuatun Allah itu kagum terhadap suatu pemuda yang tidak pernah sebuah sebuah itu apa? dari kecil sampai dewasa belum pernah minj, nyimpang yaitu yang dikatakan oleh Rasulullah syabun nasa'a fi ibadatillah enggak pernah aneh-aneh pacaran enggak pernah ngecat rambut enggak pernah pakai binggel enggak pernah pakai celak ya yang aneh-aneh apalagi tato antingnya pakai biji dondong <laughs> ada subhanallah ada yang pakai anting biji dondong dicet subhanallah ya biji dondong dikeringin dicet subhanallah Allahu Akbar Dracula itu Pak hmm. ada yang Masya Allah kalungnya pakai kir kir Allahu Akbar kalung pakai kir ya Allah nggak main-main itu itu ya kalau kir sepeda anaknya masih mendingan kir sepeda normal itu coba kalau pakai lima hari itu udah kemong aduh ya pemuda-pemuda ini hancur pak makanya perlu kita selamatkan karena makanya saya dimanapun kalau menjelaskan tentang kelompok milenial di 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang. Itu akan terbagi menjadi tiga segmen. Yang pertama milenial militan. Ya. Dan itu nanti akan didominasi mereka-mereka yang keluar dari pondok pesantren. Yang kedua, kelompok milenial liberal anti agama. Karena liberal itu ada dua. Liberal yang masih pro agama. Cuman agama itu dijadikan sebagai ditempatkan pada wilayah privat. Gitu. Dan nah, ini anti. Ya, yang membolehkan LGBT, yang membolehkan perkawinan bebas apa aja. Ya yang sekarang kita temukan visualisnya itu di Prancis liberal anti agama nah yang ketiga milenial di persimpangan jalan bingung ya. yang ini akan menjadi mangsa ini dan ini makanya inilah garapan kita mereka-mereka yang sekarang ini terjerat di dalam pergaulan bebas atau kelompok-kelompok menyimpang atau dekadensi moral itu semuanya terpengaruh, ketarik. Ya. Makanya di sini ya ajabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwatun. Allah itu kagum terhadap seorang pemuda yang tumbuh besar tidak pernah memiliki penyimpangan. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, "Syabun nasha'a fi ibadatillah." Tubuh besar terus berada di ibadah kepada Allah. Adanya itu dari mulai remaja, masjid, sekolah, kajian, bantu orang tua. Sudah dewasa dikit, kajian, baca Quran, ada kegiatan-kegiatan aktivitas sosial. Itu aja. Itu Allah kagum. Dan Allah juga memiliki <clears throat> sifat ad-dhahik. <clears throat> Ad-dhahik itu ketertawa. Yadhaqullahu ila rajulain. Allah itu tertawa terhadap kedua orang. Yaqtulu ahaduhuma al-akhar satu dengan yang lainnya saling membunuh yadkhulanil jannah keduanya masuk surga Masya Allah itu Allah ketawa sama dua orang yang saling bunuh membunuh dua-duanya masuk surga bagaimana pak ceritanya yang satunya muslim mukmin yang satunya kafir perang jihad fisabilillah akhirnya di medan perang itu si kafir membunuh mukmin Iya enggak? Akhirnya mukmin syahadah jannah. Akhirnya setelah itu si kafir masuk Islam. Ikut jihad. Masuk surga dua-duanya. Itu. Masya Allah. Dunia itu memang unik. Kadang di atas, kadang di bawah. Dan hidayah itu lebih unik Coba bayangkan bagaimana Umar bin Khattab yang ketika Rasulullah berdoa Allahumma a'izzal Islam bi Umaraini ya Allah jadikan Islam dengan salah satu Umar yang satu Umar bin Hisham yaitu Abu Jahal yang satunya Umar bin Khattab akhirnya ketika itu ada perbincangan di antara kalangan sahabat kira-kira siapa ya mas gitu bahasa kita ya kayaknya si Umar bin Khattab ada yang ngomong begitu ah nggak mungkin sebelum keledainya masuk Islam dan nggak mungkin ada keledai masuk Islam ini ungkapan eh, hiperbola nggak mungkin Umar bin Khattab masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam Kan nggak mungkin keledai itu masuk Islam. Dengar adzan aja nggak bisa. Makanya nggak ada keledai yang sholat jamaah. Hmm, berarti kalau ada manusia nggak sholat jamaah ya sama. Yang menaiki dan yang dinaiki sama-sama. Eh. Tapi subhanallah para ulama ahli tafsir ketika menafsiri firman Allah awaman kana dan فأحييناه وجعلنا له فجعلنا له نورا bagaimana bainan nas ya itu maksudnya nur adalah Umar bin Khattab apa mangkana maitan dulu jahiliyah fahyainahu saya hidupkan Itu maksudnya hidup secara hidayah dan siapa antum Khalid bin Walid penyerang utama pasukan Islam yang sangat piawai berlaga di lapangan dengan Ikrimah bin Abi Jahal. Bahkan Ikrimah bin Abi Jahal dikejar-kejar oleh Rasulullah, dihalalkan darahnya. Akhirnya masuk Islam. Allahu Akbar. Begitu juga Khalid bin Walid yang tidak pernah perang mundur untuk membayar apa penyerangan dia dulu kepada Islam. Sehingga ketika mati di pembaringan, dia menangis. Saya berperang berkali-kali ingin mencari syahadah. Lihat tusukan lebih dari 70 kali tingkat semua. Tapi akhirnya saya mati di pembaringan. Ini pingin mati di medan perang. Tapi kita kan rata-rata mati pengennya di tikar itu Dan ini juga menunjukkan perang itu tidak mempercepat kematian. Dan tidur di rumah tidak memperlambat kematian. Buktinya banyak yang mati. Tak perang. eh, tak pernah ada perang, mati. Itu. Kita lanjutkan. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت Perwatuhu dan semacam dengan nas-nas yang sahih seperti itu yang sangatnya bagus yang perawinya adil nu'minu bihi kita beriman dengannya wala narudduhu tidak menolaknya wala najhaduhu tidak membantahnya wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu tidak mentakwil yang menentangi yang menyelisihi zahirnya boleh maknanya takwil itu tafsir. Apa itu takwil tafsir? Sekedar memperkuat makna. Yang memang sudah ada di situ. Tafsir maksudnya di sini tafsir lafaz. Contoh wahwa ma'akum. Kita tafsiri Quran dengan Quran. Allah itu di mana saja kamu berada, Allah itu ada. Maksudnya ilmunya karena ayat sebelumnya menjelaskan ya'lamu ma jadi cufil ardi. Dan penglihatannya, ayat setelahnya menjelaskan, Wallahu bima ta'amaluna basir. Berarti di mana saja kamu berada, Allah melihat antum, Allah mengetahui antum. Ini maknanya tafsir. Yang tafsir itu dari Al-Quran itu sendiri. Gitu. Karena satu ayat ini nggak bisa diputus-putus, nggak bisa dipatah-patah, nggak bisa dipisah-pisah. Gitu. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير basir. Terus Ar-Rahmanu 'alal arsyis Makanya Pak, firman Allah yang bunyinya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir mematahkan sekaligus kaum mu'attilah sama musyabbihah Allah mematahkan musyabbihah laisa kamitslihi syai'. Enggak ada. Apapun dan siapapun yang sama. Meski dari sisi makna sama. Tapi hakikat beda. Jangankan antara kholik dengan makhluk. Antar makhluk saja berbeda. Contoh kaki. Kakinya manusia, kakinya gajah, kakinya macan, kakinya kursi. Beda enggak? Beda. Mata. Matanya ketek, mata kucing, mata sapi, apalagi telur mata sapi. <laughs> Beda hakikatnya. Itu. Makanya di sini kalau hakikat sifat sifat antar makhluk saja tidak akan sama apalagi khaliqin makhluk. Ini argumen yang tidak bisa dipatahkan. Laisa kamislihi syai'. Dan kita bantah mu'attilah dengan oh, wa samiul basir. Allah menetapkan as-sami' basir Dan ini diakui oleh kelompok Asy'ariyah yang termasuk sifat tujuh yang kalau Maturidiyah 13 kemudian kalau digabungkan menjadi sifat 20. Yeah. As-sama basar kalam kudrot irodat, ilmu haya. Ini yang disebut oleh Ash'ariyah sifat asasi azali. Dan ini sebetulnya imporan dari kulabiyah. Dia hanya menetapkan sifat datiyah. Dan ini semua datiyah. Ya. Nah, Maturidiyah menetapkan sifat-sifat fi'liyah sampai kebablasan apa itu yang tidak ada di dalam nas juga ditetapkan. Wujud kita mbako mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu bi wah ini ini tambah ahli sunnah menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa nambah tanpa ngurang itu oke okay. al istiwa'u 'alal arsy ar-rahmanu 'alal Arsi istawa ini disebutkan dalam hadis Rasulullah Inna Allah lama qadal khalqa kadaba indahu faqa arshihi inna rahmati sabakat qadabi jadi Allah ketika selesai menciptakan makhluk menulis di atas arash sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku saya ingin kasih cuplikan hakikat sifat makhluk dengan sifat kholik yang kita sepakati dengan ahli bid'ah itu as-sama. Mereka terima. Kalau alasan mereka mengatakan kalau kita menetapkan wajah itu nanti bisa menyerupakan Allah dengan makhluknya karena makhluk juga punya wajah tidak bantah bukankah ketika kita menetapkan sama juga serupa dengan makhluk karena makhluk juga punya sama Oh enggak, samanya Allah beda dengan samanya makhluk. Ya, oh enggak. Wajahnya Allah juga beda dengan wajahnya makhluk. Nah kan? <clears throat> Makanya menetapkan satu sifat melazimkan untuk menetapkan yang lain. Menafikan satu sifat nama melazimkan menafikan semua dan begitu juga menetapkan nama melazimkan menetapkan sifat. Mana mungkin sekarang yang sekalian, sifat itu tidak punya dat. Itu. Makanya sungguh sangat aneh Mu'tazilah mengatakan menetapkan nama tidak menetapkan sifat. Gimana? Itu. Dengan demikian muncul kaidah penetapan nama melazimkan menetapkan nama-nama lain dan sifat-sifat lainnya. Dan menafikan satu nama, melazimkan menafikan nama-nama lain dan sifat-sifat lain. itu <coughs> Sama. Anak kasih contoh bedanya pendengaran Allah. Coba bayangkan dengan makhluk. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما والله يسمع coba bayangkan Pak Allah bersemayam di atas aras mendengar dialognya dua orang Rasulullah dengan wanita yang dizihar oleh suaminya Coba bayangin. Sementara pendengaran makhluk, coba Anda bicara sekarang tanpa mik. Dengar nggak antum di kantor? Nggak dengar. Jangankan di kantor, di balik tembok aja bisik-bisik nggak dengar. Bahkan Aisyah sendiri mengatakan <clears throat> ketiga <clears throat> Ketika Rasulullah berbisik-bisik berbicara dengan wanita, suaranya sayup-sayup saya dengar dari belakang kamar saya. Itu. Tapi Allah mendengar dari atas aras. Allahu Akbar. Padahal kalau kita uh, men mendengarkan keterangan posisi aras dengan nas langit. Itu yang paling rendah adalah langit dunia. Oh, lagi arisan dia. Eh, nanti arisannya ya. ya. oke <clears throat> G, Pak, yang letaknya matahari, bulan, planet, itu semua masih kategori langit dunia. Jadi kalau antum tadi mendengar yanzilu rabbuna ila sama itunya, Itu yang kata para ahli astronomi, Pak. Bintang terdekat itu jaraknya 425 miliar kecepatan cahaya. antum kapan nyampe ke sana? Gitu. Nawit naik pesawat ulang alik aja berapa itu. Itu yang terendah. Ya Allah. Itu baru langit dunia. Yanzilu robbuna ila sabid dunia. Ya. Terus kemudian kita ambil wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Masya Allah langit yang segitu dahsyatnya tingkat 2 3 4 5 6 7 itu masih lebih luas kursi Allah berarti langit bumi itu semua di dalamnya kursi Allah ya yeah. Terus kemudian Allah meletakkan kedua kakinya di atas kursi. Coba bayangin. Terus kemudian Allah bersemayam di atas aras. Dan Rasulullah memberikan gambaran mencoba untuk mengabstraksikan Masamawatus sab'u lil للكرسي illa kasab'i دريهمات ulqiyat fit tursi. Perumpamaan langit yang tujuh dibanding dengan kursi itu seperti tujuh keping dirham dilempar di atas tameng. Tamengnya itu ibarat kursinya, tujuh keping itu ibarat langit buminya. Oh, Masya Allah. Wa mal kursi lil arsi perumpamaan besarnya kursi dengan ars kahalqatin ulqiyat fit fidfula seperti lingkaran besi dilempar di padang pasir. Anda membayangi enggak? Allahu Akbar. Makanya sepakat makhluk paling terbesar adalah kursi ane ars Makanya Allah sering menisbatkan dirinya dengan makhluknya ini. Apalagi ketika kita eh, mengajarkan doa-doa tawasul. La ilaha illallahul adhimul hanim. La ilaha illallahu rabbul arshil karim. لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم ini doa untuk pelipur lara penghilang duka penyiap kesulitan لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. Selalu memberi embel-embel adim. Coba Pak, rentetan dari nama-nama Allah dan yang dinisbatkan semuanya dahsyat. Makanya patut untuk dikabulkan. Itu. Nah, aras secara bahasa itu adalah apa? Sarir singgah sana. Tentang bagaimana istiwa Allah. Wallahu a'lam. Sebagian kaum mu'attilah yang mengingkari ini kemudian dikasih taubatin. batil. Kalau Allah di atas aras berarti butuh dong bawahnya. Sementara Allah tidak butuh segala sesuatu. Kita jawab, tidak selamanya sesuatu yang di atas butuh yang di bawah. Contoh, atap di bawah di atas antum. Pernah atap butuh antum? Antum ada nggak ada atap tetap? Lampu di atas kepala saya. Lampu butuh kepala antum? Anda. <laughs> Paham nggak? Iya. Gak usah jauh-jauh. Langit di atas bumi. Gak pernah kita menemukan bahwa langit itu butuh sama bumi. Gitu. Kan persepsi antum aja kalau di atas butuh di bawah. Ketika antum persepsikan itu orang duduk di kursi, ketika kursi ini diambil jengkang, <laughs> itu kamu. Tuh kan? Kesesatan lagi-lagi ketika membahas hakikat kholik persepsinya makhluk. Itu yang bolak-balik saya katakan. mana kalau orang itu membahas sifat kholik dipersepsikan sifat makhluk, ya memang sesat. Contoh ditanya, Mas, Allah mendengar, punya telinga enggak? Ya masa sih mas, mendengar enggak punya telinga? Loh, persepsi makhluk kan? Tuh. Mata, Allah punya mata, punya enggak? Alis. Ya masa sih mas, mata enggak punya alis? Nah itu kan matamu. Loh <laughs> gini gitu loh. Jadi yang membuat kesesatan dalam pemahaman asma wa sifat. Seorang ketika membahas sifat Allah dipersepsikan dengan sifat makhluk. Yang harus kita pahami sesuai dengan kepatutan dan kelayakan keagungan kebesaran Allah. Allah punya wajah yang patut dengan kebesaran dan keagungannya. Allah punya tangan yang patut dengan kebesaran dan keagungannya. Allah dan yang lainnya. Ya, sifat lagi al udu wa huwal al-'aliyyul 'adzim aamintum man fis السماء wal dan seterusnya. Rabbunallahu ladzi fis sama dan banyak eh, sifat-sifat uh, Allah. Kana kaun ya. Dan terakhir saya akan sampaikan pernah ada di majelis Imam Malik kedatangan ahli bid'ah yang datang dari jauh menanyakan, Ya Aba Abdullah, kaifal istiwa? Eh, kaifa istawallah, bagaimana semayamnya Allah? Imam Malik berkeringat mengkerut jidatnya dan menghela napas tinggi sambil mengatakan Al-istiwa'u ghairu majhul. Istiwa itu ghairu majhul alias ma'lum. Alias maknanya. Wal kaif ghairu ma'qul. <clears throat> Tidak bisa kita akal. Bukan nggak ada. Loh, Imam Malik mengatakan wal kaif majhul nggak ghairu ma'qul. Jadi Tolong dibedakan antara Jahmiyah dengan ahli sunnah. Kalau ahli eh, Jahmiyah tidak pernah bisa mengatakan wal kaif apa? Wal akul. Wal imanu bihi wajib mengimaninya adalah wajib. Wassu'alu anhu bid'atun menanyakan tentang hal itu adalah bid'ah. Summa amara bir rajul fa kemudian Beliau memerintahkan seseorang untuk mengusir orang tersebut. Langsung digelandang, diseret dari majelisnya, dikeluarkan. Oh, begitulah zaman izahnya ahli sunnah. Ya. Karena ngeracuni. Karena ini termasuk kilawal alkohol, ngeyel. Ya. Karena dijawabku nggak akan ada jawabannya. Kenapa Pak? Sebagaimana kita tidak pernah melihat zatnya, bagaimana kita bisa melihat kaifiahnya? Contoh, antum bisa cerita, ah, mas, ini cinta yang datang nih mas. Ini. Oh tuh, bawa mobil sini ya. Dari mana antum bisa mengatakan jin datang bawa mobil sini ya sama istrinya anaknya lima sekarang lagi jalan menuju ke sini kayaknya mau itikaf udah mulai naik tangga Oh, udah mulai duduk-duduk. Terus sebelah sana, istrinya ke belakang. Antum cerita jin ngalor ngidul bisa dipercaya orang orang enggak? Enggak akan. Malah orang akan mengatakan antum ini majnun. Karena apa? Karena nggak pernah nggak pernah melihat zatnya itu jin. Dan untuk kesana kita butuh dua yang saya jelaskan kemarin. Melihat atau mendapatkan informasi dari orang melihat melihat enggak dapat informasi dengan dari orang yang melihat enggak terus bagaimana stop Allahu a'lam bissawab deh ya, itu tas eh, ini sebetulnya masalah kalam Allah nggak tahu antum mau yang seru-seru nggak jadi bahas kalam jadi kalau kalamullah itu menurut Jahmiyah kayak apa, menurut syariah, tapi sensitif sekali ini nanti. Menurut ahli sunnah, seperti pertengkaran di antara para ulama, eh, eh, para firqoh itu kayak apa. Ini eh, terserah untuk kalau mau kita bahas malam nanti. Tengkar-tengkar sekalian aja. Ya. Yeah terus Al-Quran kalamullah ya itu kita bahas dan nanti kita cuplik sedikit bagaimana fitnah yang menimpa para ulama kepada Imam Malik kepada Imam Ahmad ya Ada yang bertanya silakan. menghadapi kasus LGBT di pondok-pondok pesantren baik ikhwan atau akhwat. Ya di sini peran lembaga, peran pesantren. Dari mulai eh, aturan main yang dibuat. Contoh, sebelum masuk di tes LGBT, ada nggak kecenderungannya? itu bisa dideteksi sejak dini dengan tes LGBT. Jadi kalau sudah ditandai kita nggak masukkan. Di Ibnu Hajar ada tes LGBT yang gurunya juga yang muridnya tes terutama yang musyrik terus kemudian kita bikinkan aturan Eh, pelanggaran berat apa sedang apa ringan terus kemudian yang tidak kalah pentingnya kita bikinkan SOP untuk menangani baik sebelum terjadi dan ketika terjadi kemudian kita bikin juga tim akhlak yang mendeteksi mengendus sejak dini eh, potensi-potensi LGBT dan terakhir lembah harus tegas yang terindikasi harus dirumahkan. Ya, tidak dikeluarkan, dirumahkan. Paham? Itu. Ini cara menangani. Anda mendapat berita tentang maraknya LGBT dari teman-teman yang anaknya tinggal di pondok sunnah. Saya kira di sini adalah keteledoran pondok yang tidak ada kaitannya dengan sunnahnya tapi oknumnya makanya saya kadang nasihatkan pada teman-teman jangan memudah-mudahkan mendirikan pondok kan kadang euforia oh kita itu jadi memang orang Indonesia itu gampang gampang cloning ya nggak urusan agama nggak urusan dunia coba lihat model mobil niru-niru. ya. Mobil ini semua bentuk. Situ bikin pondok, bikin. Ahli-ahli bikin. Siap gak siap bikin. Ya memang kita gak, ing, gak ingkari, nggak pungkiri tuntutan masyarakat dengan berbagai macam level itu memang harus. Cuma tolong siapkan SDM. Jangan asal berdiri, asal mulai, asal jadi. Itu. Ini yang terjadi, asal mulai, asal berdiri, asal jadi. Itu namanya as adi. Asal <laughs> jadi. Karena mengelola pendidikan itu berdasarkan pengalaman saya, yang sudah sejak tahun 2000 ya, 3 SD ada tahun 2000 sampai sekarang dan di sini hampir 10 tahun tidak mudah terutama menyiapkan SDM SDM kita itu SDM yang memang dibutuhkan oh, penanganan sendiri ya kadang kita temukan yang paling lemah di tengah SDM itu adalah sifat sense of belonging. Sikap tanggap darurat, sikap tanggung jawab, sikap memiliki, gak ada. Kalau nggak minim, malah yang terjadi ah ini kan bukan milik gue, yang penting gue di sini kerja. Contoh, hal itu bisa kita lihat, analisa. Ada sampah berserakan, nggak mau mungut. Karena alasannya itu kan bukan tugas saya. Ini contoh bahwa orang ini nggak punya rasa memiliki. Oke, tugas pemungutan pembersihan sampah adalah OB, office boy tapi Anda kan nggak jelek, mungut. Nah, itu aja. Contoh lagi ada percikan listrik. Tahu dia. Dan itu bahaya. Dibiarin. Yang parah ada air yang dituang di ember karena bocor sampai lober diem minimal melaporin gitu loh pak Mas, di kamar itu kayaknya basah banget itu. Air yang ditampung di ember dari dari AC itu kayaknya robek. Minimal itu sense of belonging. Enggak. Dari sinilah hadirin sana sehingga sulit. Oh. Dan lucu juga ada sebagian ikhwan yang sudah ngaji kalau dikata manajemen itu ngatur-ngatur, Pak, pondok kayak kantor aja Pak, pakai absen, pakai binger, loh. Ya apa tuh Mas, Mas ini? Gimana ini? Jadi ya ini memang kerja. Disiplin itu bagian daripada Islam. Lihat aja sholat tepat waktu, sahur tepat waktu, buka tepat waktu. Itu maknanya apa? Disiplin. Itu loh. Nasallahu al Sehingga pengelolaan pondok pesantren di Indonesia itu ada yang ala manajemen. Ada yang ala tradisi, yang parah ala kadarnya. Itu. Ada yang ala manajemen. Ada yang ala tradisi, artinya sudah jalan dari turun temurun seperti itu. Ya. Ya gudik itu malah dijadikan sebagai ciri khas pondok kalau nggak gudikan bukan pondok saya mas gitu. <laughs> keren <laughs> itu ada yang ala kadarnya oke okay. Ustadz mau bertanya apabila di sebuah instansi pemerintah pemberian tunjangan kinerja berdasarkan penilaian bebas korupsi, tetapi ternyata ada temuan korupsi di situ. Bagaimana hukumnya pemberian tunjangan tersebut haram bagi yang korupsi dan halal bagi yang tidak korupsi? Udah selesai. Nah, itu. Ya. Dan ana singgung korupsi sedikit ya. Korupsi di Indonesia seperti maling berjamaah. Ya, ya. Bahkan supaya kelihatan tidak terlalu sama dengan maling ayam, mungkin ditambah dengan L2, maling. Itu berarti malpraktek, maling. Maling di Indonesia itu sungguh berjamaah dan softnya kuat rapat dari depan sampai belakang dan susah untuk ditembusnya ya. masalahnya kadang-kadang tampil indah ya kaki kanannya umroh kaki kirinya mencari atau melakukan merap. itu yang satunya membuat panti yatim piatu dan beasiswa tapi tangan kanannya menekan apa Menekan pemalsuan itu nah korupsi di dalam Islam itu terkutuk terkutuk bahkan sanksinya dunia dan akhirat Secara dunia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi tidak boleh disolati. Bahkan Umar bin Khattab mengambil separuh dari hartanya. Di samping harta yang dikorupsi itu diambil, nanti setelah itu harta separuhnya diambil, dimiskinkan dia adapun di akhirat ya masalakum fi saqar qalu lam minal musallin wa lam naku nut'imul miskin kalau enggak memberikan makan orang miskin padahal dia mampu aja masuk neraka sakor apalagi ini memiskinkan orang dengan korupsinya memiskinkan negara memiskinkan rakyat patut masuk neraka sakor dan Rasulullah mengatakan ar-rashi wal murtashi wal ra'ish bainahuman finnar. Ar-rashi yang menyuap, wal murtashi yang disuap, wal ra'ish yang menjadi perantara keduanya yang disebut dengan markus. Apa itu markus? Maklar kasus. Itu semuanya di neraka. Dan Masya Allah korupsi itu berwarna-warni ada yang bentuknya jual beli jabatan jual beli jabatan dan itu sudah dinyatakan oleh Rasulullah di antara fitnah enam yang paling menakutkan Rasulullah adalah apa bayul hukmi jual beli jabatan ya jual beli jabatan gratifikasi Gratifikasi itu bisa berupa kemudahan di dalam jual beli. Oh ya Pak, silahkan Pak. Diskon 50%. persen. Bahkan dengan menunjukkan kartu ID aja langsung ada kemudahan. Ini gratifikasi. Atau langsung cash. Atau berupa uh, yang lebih parah lagi haramnya dua kali lipat yaitu gratifikasi akhwat ya, coba bayangkan gratifikasinya aja haram terus kemudian zina sama perempuan tersebut parah ketek aja nggak mau dikasih gratifikasi itu ya Allah makanya betul kata Allah innahu kana zaluman jahula dalam soal amanat ini, Allah ingin serahkan kepada langit, bumi, gunung, nolak semua, diterima manusia. Akhir daripada ayat itu apa Pak? Innahu kana zaluman jahula. Zolim banget, bodoh banget itu manusia. Jadi harus ada bangetnya ya. Karena zolim itu sekot mubalaghah, jahul mubalaghah. <clears throat> itu. Dan Masya Allah korupsi itu sudah menjadi budaya. Contoh aja bagaimana korupsi proses haji dari hulu hingga hilir, dari atas sampai bawah. Ya. ya contoh aja kalau kita lihat sopir-sopir bus nggak mau nganter kalau nggak kebun kurma, karena di kurma kebun itu ada ada uangnya. Sekali masuk ke kerbul kebun kurma bisa 300, bisa 400. Dan itu konsekuensinya kurmanya jadi mahal. Lucu kita beli kerbun eh, kurma di kebunnya lebih mahal daripada di tokonya. Dimanapun kalau di Indonesia itu kan kesan beli ke kebun langsung otomatis lebih murah lihat antum beli durian ke kebun langsung satu karung bisa seratus ribu antum beli duku langsung ke kebunnya ini enggak beli di kebunnya malah dua kali lipat karena harus membayar sopir ini politik subhanallah duit kontaineran miliaran. Ini juga jenis korupsi. Tunjangan gelap, nggak tugas tapi ditulis tugas. Ini juga korupsi dan termasuk hadayal umal secara umum hadiah kerja karena kerjaannya adalah korupsi karena kerjanya. Gimana untuk menengarai? Gampang kalau antum nggak menjabat di situ dikasih nggak? Itu aja. Kalau antum sekarang di situ nggak di situ dikasih hadiah betul. Tapi sekarang antum nggak di situ nggak dikasih berarti ada yang umman karena kerjaannya. Yang ketiga itu dicontohkan oleh Rasulullah ambil zakat ini kambing untuk saya, ini kambing untuk negara, ini unta untuk saya, ini unta untuk negara. Langsung Rasulullah berdiri khutbah kumpulin. Ama baluk akwamin. Gimana keadaan satu kaum? Saya utus untuk mengambil zakat. Eh, datang-datang ini kambing untuk saya, ini kambing untuk negara, ini unta untuk saya, ini unta untuk negara kalau dia duduk di rumah sama ibu bapaknya dapat enggak? Duh, enak toh. Dapat enggak? Dapat enggak? Kalau tetap dapat berarti hadiah. Ya contoh e, pengusaha limbah. Kenapa yang disuap itu bagian apa biasanya? Bagian apa Pak? Enggak, yang di pabrik itu. Bagian. Kenapa yang dikasih bukan bagian atau sembarangan karyawan deh yang masuk ke pabrik itu, Mas, antum karyawan kasih, kasih, kasih. Itu hadiah. Ketemu karyawan mana aja yang dia ambil limbah. Tapi kalau yang dikasih orang-orang khusus yang memuluskan itu berarti ini riswah. Gitu, gitu. Begitu juga yang memuluskan apa namanya tender proyek itu semuanya adalah riswah. Buktinya kenapa antum nggak ngasih orang yang lain selain dia itu termasuk korupsi adalah uang tips dan ini paling susah untuk dihindari. Uang tips. Kasih tips ini. Termasuk korupsi hadiah kepada guru ya dari wali murid itu termasuk apa riswah riswah makanya di sini saya haramkan Makanya dan itu efeknya betul. Yang ngasih dan yang nggak mengasih itu beda formasi kesemangatannya. Yes, yang suka ngasih itu diperlakukan lain. Akhirnya penyakit. Sehingga nanti ada istilah cop basah sama cop kering akhirnya penyakitnya sulit untuk dimutasi karena keenaan di situ. Kasihan yang kering. Yang kering pasti duduk aja. Kan yang basah nggak pernah bisa duduk karena kursinya basah. Nah itu. Nah itu korupsi wama adrokamal korupsi dan e, mental. Memang bangsa ini sudah mentalnya korup karena kebentuk. Coba sekarang antum lihat aja. Dari yang atas sampai yang bawah, yang kelas masyarakat biasa. Bantuan BLT disunat, Bantuan apa aja di sunat Yang teganya itu bantuan musibah. Sempet-sempetnya orang susah. Dibikin susah lagi. Loh itu kan parah Pak. Ya itu. Na'udzubillah. Ada yang tanya langsung. kerja mendapatkan tambahan bonus dari seperti antum kerja di saya anak tambahi gitu nggak ngaruh apa-apa bahkan ini untuk motivasi gitu riswah itu terjadi hadiah di luar gaji antum yang akan mempengaruhi lemahnya kinerja antum itu dan itu pasti diberikan karena itu awalnya. Contoh, seorang dokter diberi Avanza untuk menjual obat. Ini riswah. Karena dia nanti akan kurang profesionalitasnya di dalam memberi rekomendasi obat yang bagus. Makanya di sini termasuk riswah. Kalau ini antum bekerja di seorang ya umpamanya gitu Pak. Antum anak pekerjakan di sawah seperti antum anak pekerjakan di Gojek. Nganter anak saya. Itu loh Pak. Kemudian antum berprestasi, ya Mas, ini anda tambahi Mas. Udah gitu. tidak ada masalah. Itu ya. Ada lagi? Iya. Ya itu namanya korupsi yang dipaksakan. Ya. Makanya di sini Syekh Muhammad Ibnu Salah Utsaimin seorang dibolehkan menyuap bila tidak menyuap haknya tidak bisa didapatkan paham dan di sini mudah-mudahan Allah berikan apa namanya pemaafan dan ini fakta di akhir zaman di dimana asyuh menyebar syuh itu menahan hak orang lain. Ya. Menahan hak orang lain. Dan ini terjadi banyak. Bikin SIM, bikin KTP, apa aja usah. Ada aja alasannya. Coba mengambil hasil sertifikat. Sudah selesai semua. Ada aja alasannya, Pak. Maaf, hasilnya rada miring. Besok aja ya Pak ya. Oh ya. Besok datang lagi Pak. Kayaknya tintanya habis Pak. Kantor sehebat ini anggaran sejelas itu sampai kehabisan tinta itu aneh. Masjid aja yang dikelola ala kadarnya nggak pernah ada ngadat. Ih, Aneh. Alasannya yang yang hasil printnya miring, yang tintanya nggak jelas. Besok lagi datang, maaf pak, ketinggalan kuncinya pak di rumah. Subhanallah, kunci kantor ketinggalan. Lo pergi ke kantor tadi niatnya apa? Ngape apa? Ih, eh, mental, mental malu-maluin. Gimana malu-maluinnya? Contoh Surat-surat itu semuanya kan sekarang berteknologi, Pak. Ya, berteknologi online serba IT dan hitungannya kalau sudah IT menitan. Coba bayangkan proses biometrik itu, Pak. Foto set langsung keluar lu itu nunggu sampai dua minggu kan ini biometriknya nyasar mungkin ke dunia maya jin maksudnya <laughs> ya Allah <clears throat> atau salah foto yang antum foto matanya iprit <laughs> itu loh coba bayangkan subhanallah ini semuanya jadi kegiatan lambat usaha gak berkah dan juga gak maju, negara mundur, terpuruk, pembangunan terhambat, semuanya biangnya korupsi. Yaitu. Bahkan anak-anak menjadi bodoh, orang-orang pinter terlantar. Anak-anak berlian tidak mendapatkan hak untuk mengasah kecerdasannya. Korupsi. Pak, eh, di luar negeri seperti di Jerman begitu, Memang kita nggak ingkari. Pajak itu berat. Tapi seberat itu hak-hak itu didapat. Mudah sekali, antum kemana aja gratis. Jadi kaya-kaya di Jerman itu membayari kebutuhan hidup diatur oleh pemerintah. Sehingga antum sekolah nggak usah bayar sendiri. Marah itu lebih efektif karena diatur secara kolektif. Duitnya dikelola. Nah, itu daripada bayar sendiri bocor-bocor. Sehingga ke rumah sakit gratis. Dari mulai antum masuk sampai keluar.